Saudaraku kini dimuliakan Allah, para pemirsa, cahaya hati di mana saja Anda berada. Sambutlah salam kehangatan dari hati yang paling dalam. Jarak kita boleh jauh pemirsa. Seragam kita boleh beda ibu. Warna kulit kita boleh tidak sama. Tapi usahakan hati kita harus sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhlasan niyah wa husnu tawiyah wa du'a wa burdal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada kata-kata yang indah melainkan lidah ini selalu berzikir menyebut nama Allah. Berbahagialah orang-orang yang selalu membasahi lidahnya menyebut nama Allah. Karena ulama sufi pernah berpesan, barang siapa yang ingin tahu sedekat apa dirinya nanti di sisi Allah, hendaklah dia tanya dulu dong hatinya, sedekat apa nama Allah dalam kalbunya. Kalau dia hidup di dunia, dia bisa memastikan nama Allah sangat dekat dalam hatinya, selalu melekat di lidahnya, maka dia akan sangat dekat dengan Allah nantinya. Siapa yang ingin dekat dengan Allah Siapa yang ingin dimuliakan Allah Siapa yang ingin jauh dari bencana dan musibah Kategorinya Perbanyaklah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Bukan saya loh yang berkata Tapi Rasul loh pemirsa yang bersabda Apa kata Rasul? Musibah Tidak akan jadi Allah turunkan Untuk sesuatu kaum kalau di dalamnya masih banyak orang-orang yang mau berzikir menyebut nama Allah, musibah akan Allah angkat lagi. Siapa yang ingin selamat dari musibah? Siapa yang mau Allah selamatkan dari bencana? Siapa yang ingin terhindar dari malapetaka? Kata kuncinya, sering-seringlah berzikir menyebut nama Allah. Allahu Allah Allah senantiasa menjadi teman setia kita ketika ruh akan keluar dari jasad ini. Dan Rasul menjanjikan barang siapa yang di akhir hayatnya dia menyebut kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. Allah karim. Ah, pemirsa, cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari saya pernah dapat SMS loh Ibu dari salah seorang anak kecil. Hei, tapi jangan suka lihat orang dari kecilnya. Tapi lihat pertanyaannya. Anaknya boleh jadi kecil, tapi pertanyaannya mantap. Kecil banget anaknya. Sangkin kecilnya nggak kelihatan. Ya kan lewat SMS. Gitu aja kok repot. Suatu hari dia kirim SMS ke handphone saya loh bu. SMS diterima. Isinya apa? Ustadz Ahmad katanya. Gimana sih biar dedek sholatnya bisa khusyuk? Harus belajar dari siapa sih? Anak kecil ternyata loh bu, kasihan. Akhirnya saya balas pertanyaannya. SMS terkirim. Saya katakan apa? Adikku sayang, nanti kalau mau belajar khusyuk, belajarlah di kau dari kucing ya. Uh, cepat dia balas lagi SMS saya. Ustadz Ahmad, jangan gila dong. Emang saya kucing garong? Ah ternyata biasa anak kecil mungkin dia nggak paham yang saya maksudkan. Akhirnya tak teleponin. Saya langsung telepon. Kring. Assalamualaikum adik saya Begini loh, emang benar yang saya katakan, belajar dari kucing, bukan saya yang menyuruh tapi Al-Qur'an yang mengajarkan. Belajar pada binatang karena binatang ada ilmu yang bisa kau pelajari. Emang benar Ustaz? Emang benar. Gimana ceritanya belajar sama kucing? Ah, coba subhanallah. Coba lihat kucing. Saya sudah survei loh bu Pernah nggak ibu lihat kucing? Kucing itu adalah salah satu binatang yang memiliki keistimewaan Kalau soal konsentrasi Kalau urusan khusyuk kucing paling jagonya Kalau ibu nggak percaya Pulang dari sini ibu uji saya Ubi ibu tes Ambil ikan sama nasi Duduklah berhadapan dengan kucing Coba nanti ibu perhatikan mata kucing mandangnya ke arah mana. Jangan GF dia nggak ngeliatin ibu loh. Ngeliatin apa? Ngeliatin ikan. Matanya nggak berkedip loh bu, konsentrasi. Hmm. Padahal ikan ada di genggaman ibu. Ibu meleng aja sebentar. Lihat ke ikan, ikan wasalam. Bayangkan dengan mudah hitungan detik kucing mencuri apa yang masih dalam genggaman kita. Kenapa bisa begitu? Jawabannya karena dia konsentrasi, khusyuk loh. Nah, yang kedua, saya pernah melihat loh, kucing ketika dia mengintai lubang tikus, dia bukan cuma nggak berkedip plus nggak bergerak, persis kayak patung. Tikus dibikin bingung, tikus sambil mikir, ini kucing apa patung ya? kucing patung, kucing patung. Sembari dia mikir dengan mudah loh kucing menangkap tikus. Shhh. Maka jadilah tikus rojiun. Innalillah. Dengan mudah loh kucing menangkap tikus. Kenapa? Karena dia nggak bergerak, bergerak. Makanya kalau ingin khusyuk dalam sholat, ah jangan kemana-mana. Kita lanjutkan kajian kita setelah yang satu ini. Saudara yang dimuliakan Allah Para pemirsa cahaya hati di mana saja Anda berada. Ah, kalau ingin sholatnya khusyuk, belajarlah dari kucing. Subhanallah, maha suci Allah. Lihat kucing, ketika dia melihat ikan matanya nggak berkedip. Ketika dia melihat mangsanya tikus dia nggak bergerak. Artinya kalau mau khusyuk, ketika kita sudah akan menghadap Allah, mata harus memandang kepada arah sujud. Jangan berkedip. Badan jangan banyak gerakan. Jangan mimpi loh, Bu kecuali gerakan yang sudah ditentukan dalam syariat, betul kan? Hmm. Yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Kalau sholatnya banyak gerakan garuk sana, garuk sini, udah nggak bakal khusyuk kita. Celinguk sana, celinguk sini, nggak bakal khusyuk. Makanya orang terkadang badannya di masjid, hatinya suka keluyuran ke mall. Nggak bakal diterima sholatnya. Berbahagialah orang-orang yang ketika dia sholat, dia hadirkan hatinya. Seolah-olah dia tengah merasakan, dia tengah bernostalgia dengan Allah Tuhannya. Berbahagialah orang-orang yang salatnya khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang salatnya khusyuk adalah orang-orang yang akan meraih keberuntungan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung kata Allah orang-orang mukmin. Orang mukmin seperti apa sih yang akan mendapat keberuntungan? Di antaranya adalah orang-orang yang ketika dia menghadap Allah, dia hadirkan hatinya, dia betul-betul khusyuk, dia hanya terbayang Allah Subhanahu wa taala. Satu hari saya pernah ditanya oleh preman loh bu Preman nanya, bisa kebayang kan? Kalau preman nanya harus hati-hati jawabnya Preman datang kepada saya Ustaz Ahmad, menurut Ustaz gimana? Saya udah sering sholat terus Tapi saya punya masalah Badan di masjid, hati suka keluyuran kemana-mana Menurut Ustaz diterima nggak nih? Wah, kalau lihat dulu nih Kalau yang nanya preman, kita harus punya teknik untuk menjawab Saya tanya dulu, sudah pernah belum tanya sama ustadz-ustadz kalian? Udah pernah ustadz. Terus mereka bilangnya gimana? Gak diterima. Terus saya tonjok dia Ustaz. Wah ini kalau saya bilang begini alamat nih. Ya. Saya korban berikutnya nih. Nah ini namanya teknik. Dulu kita waktu di pondok diajarin teknik begini. Lihat dulu siapa yang kita hadapi. Makanya kata Nabi sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Betul kan? Kalau yang kita hadapi anak muda dakwahnya dengan anak muda. Gaya gaul dong. Kalau kita ngadepin preman harus rada-rada ilmu premannya kita curi. Langsung aja saya bilang sebentar mas Tadi nanyanya gimana? Ustadz, saya sudah sholat. Tapi begitu sholat badan saya keluyuran kemana-mana. Badan di masjid, hati keluyuran kemana-mana. Menurut Ustadz gimana? Saya tunggu jawabannya. Uh, saya langsung merasakan haduaci. Harap-harap cemas. Kalau saya salah tanya alamat, bau gementam mantap di muka saya. Akhirnya saya cari akal, dapat saya akal. Saya bilang apa? Mas, jangan takut mas. Bagus mas. Good, good, good. Bingung dia. Ustadz, baru satu kali ini saya tanya ke orang yang bilang bagus loh. Selama ini mengecewakan saya. Akhirnya bikin saya jadi down. Ah, bagus mas, teruskan. Tapi saya enggak khusyuk loh, Ustaz. Badan aja di masjid, hati keluyuran kemana-mana. Kok Ustaz bilang bagus? Emang bagus mas. Daripada mas keluyuran kemana-mana enggak sholat. Benar kan? Mendingan mas sholat hati yang keluyuran daripada mas yang keluar nggak kemana nggak sholat lebih jahat lagi bagus oh, akhirnya saya pulang ke rumah selamat saya <laughs> baik silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Begini Ustaz, ya. seperti tadi Ustaz katakan kalau kita harus uh, mengambil hikmah khusyuk dari seekor kucing tapi sementara kita sudah berusaha sholat untuk konsentrasi lebih baik dan lebih baik tapi kenyataannya selalu ya lupa rokaat lupa bacaan gitu itu gimana seharusnya gitu Ustaz baik luar biasa saja pertanyaannya ah ini yang sering terjadi loh di antara kita kan oh jangankan ibu saya kadang-kadang suka lupa juga ada beberapa hal ternyata setelah saya pelajari, saya tanya kepada guru-guru saya, ternyata ada beberapa hal yang sering menghambat kita untuk menemukan titik-titik kehusyukan. Ah, yang pertama, ketika kita akan sholat, tanya dulu hati kecil kita. Sholat yang akan kita lakukan ini hanya sebatas gugur kewajiban atau kita sudah jadikan sebagai kebutuhan rohani untuk kita. Kalau kita hanya menganggap sholatnya hanya sebatas gugur kewajiban, maka khusyuk sulit kita dapatkan. Tapi ketika kita sudah memastikan sholatnya adalah kebutuhan rohani buat kita, artinya ketika kita tidak sholat, kita merasa batin kita belum diberikan makanan. Kita merasa haus, merasa lapar. Makanya jangan heran orang-orang sebelum kita. Dia sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak. Nabi Muhammad kaki sampai bengkak-bengkak sholat. Kenapa? Karena merasa itu seperti materi yang harus dikejar. Sesuatu yang harus dibutuhkan. Allah karim. Nabi Muhammad itu sholat kaki sampai bengkak-bengkak loh bu. Di kampung saya dulu ada juga yang kakinya bengkak. Tapi bukan karena sholat, bukan biri-biri, ketimpa beduk. Nah, jadi yang pertama pastikan dulu tanya ya hati kita, sholatnya gugur kewajiban atau kebutuhan rohani. Nah, yang kedua, kalau ini sudah kita pastikan, Bu, jangan lupa ada hal yang sering kita lupakan, pemirsa. Padahal ini amat sangat mempengaruhi. Tanya dulu, kita pakai baju untuk sholat itu halal nggak? Pakaian sarung yang kita beli itu pakai uang yang halal nggak? Sajadahnya kita beli pakai uang yang halal enggak? Jangan mimpi orang yang pakai kostum dari uang yang haram, hasil korupsi, kemudian dia pakai sholat, dia akan khusyuk. Enggak ada ceritanya. Nehi-nehi. Jangan berhayal. Seragam yang kita pakai dari hasil uang mencuri. Itu kita pakai sholat, bisa diterima. Sholat kita tidak. Karena sholat itu kan adalah suatu ibadah yang bisa memuliakan kita. Sementara yang kita pakai ada sesuatu yang kotor dan hina. Ingat loh, yang namanya hitam itu tidak akan pernah bercampur dengan yang putih. Innal halal bayinun wa innal haram bayinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang putih adalah putih, yang hitam adalah hitam. Hitam putih tidak ada sejarahnya bisa bercampur aduk. Benar nggak? Benar. Tuh. Makanya tanya dulu pakaian kita ini halal enggak dari jeripaya yang benar-benar diridhoi oleh Allah atau tidak. Ah, yang ketiga, kalau semua ini sudah kita lakukan, taruh tangan kita. Untuk apa? Mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang suka bikin kita was-was. Baca ulama mengajarkan baca kul a'udzu birabbin nas sama kul a'udzu birabbil Maksudnya apa? Kita mohon perlindungan dari Allah yang maha memiliki kekuatan. Agar kita diselamatkan dari goda-godaan syaitan. Karena jangan salah loh. Syaitan itu diam-diam punya senjata jitu. Untuk membuat biar sholat kita nggak jadi sempurna di hadapan Allah. Ada senjatanya. Mau tahu nggak tekniknya apa? Mau tahu? Hmm. Ah, tenang. Jangan kemana-mana. Pemirsa cahaya hati di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Ah, Ibu, tadi saya janjikan setan diam-diam punya teknik untuk membuat sholat kita tidak sempurna. Dia punya senjata jitu loh. Mau tahu nggak senjata jitunya apa? Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan dorapa. Dari bunyinya saja sudah mengerikan, apalagi kalau diiringi dengan baunya. Artinya apa? Kentut. Ini mohon maaf loh, yang jago kentut jangan sombong ya. Karena diam-diam ibu punya saingan. Saingan ibu siapa? Setan. Gak nah, tanggung-tanggung lah, setan punya senjata jitu namanya dorot, kentut. Dia suka buang angin. Kebayang gak kalau manusia aja udah dahsyatnya minta ampun kan? Apalagi setan ya. Bu, kebayang gak kita nyedot punya manusia aja bikin puyeng gitu. Apalagi kesedot kentutnya setan. Wah, udah najis lah. Lihat, satu hari Nabi pernah mengingatkan, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan walahu darab." Kalau sudah datang panggilan salat itu syaitan dia mengerahkan semua rekan-rekannya untuk menebarkan kentut-kentutnya. Ah, kalau sudah kentut dia sebarkan, kita kesedot kentutnya, dampaknya apa? makanya jangan banyak-banyak ngedotnya. kalau sudah kesedot kentut setan, ibu mau tahu dampaknya apa? Rekaat bisa dia lupakan. Bacaan sholat jadi lupa nggak karuan. Badan di masjid, hati keluyuran. Betul kan? Mm-hmm. Ah, yang ketiga, kalau nggak berhasil ini dia serang, ada jurus yang terakhir loh. Dia tanamkan kesombongan di hati orang yang sholat. Ketika sholat, kita dilupakan rekaat. Allah Akbar. Ini eh, tiga apa empat ya? Ah, rasa-rasanya tiga nih. Tapi kok kayak empat? Ah mendingan empat biar cepat selesai Suka begitu kan Ayo ngaku Kan suka begitu Akhirnya karena malas ngambil hitungan terbesar Empat Empat dah yakin Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nanti dia baru ingatkan Mohon maaf Empok Empok tuh baru tiga Benar nih baru tiga Kita selalu diingatkan Waktu di akhir kan ah, Akhirnya kita kerjanya dua kali ah, Kalau nggak berhasil dia lupakan rekat Ada yang lebih gila loh dia lupakan bacaan. Kadang-kadang kita lupa nyari surah nggak ketemu ujungnya, muter-muter. Mm -mm. Yang paling demen itu dia kerjain kuliah. Lakumnya nggak ketemu. Wala ana abidum ma'abatum Wala ana abidum ma'abatum Wala antum abiduna abut Wala ana abidum Terus berapa menit muter-muter Ada makmum yang encoknya kambu Udah teriak-teriak dari belakang Mam, lakum, lakum <laughs> Iya, kadang-kadang suka begitu kan. Udah dia dengar ada yang ngasih dia lakum, dia pakai nggak sadar lagi. Mungkin dia kesedot kentut setan terlalu banyak. Pakai bilang begini, makasih ya. Lakum di. <laughs> pakai bilang makasih lagi. Tuh. Makanya Bu, ah kalau nggak berhasil dia dia bikin begini, ada yang lebih gila. Dia pecahkan konsentrasi kita. Yang tadinya sebelum sholat kita lupa naruh barang di mana, begitu sholat terjadi ingat. Betul kan? Naruh dompet sebelum sholat lupa Begitu sholat baru satu detik udah Allahu Akbar. Buset dompet di dekat kompor. <laughs> Waduh ini habis deh. Karena anak suka begitu kan. Iya. Ah, ada yang lebih gila loh bu. Kalau nggak berhasil dia sedang ini. Aduh dia tanamkan di hati kita ada rasa kesombongan ketika sholat. Nanti dia tanamkan rasa sombong. Kalau dia posisinya imam nanti dia baca surah. Wah terlalu berlebih-lebihan. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipanjang-panjangkan. Kalau dia makmum dia akan disombongkan. Kalau dia imam nanti selesai sholat kelihatan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Enggak ditanya makmum kasih ngasih informasi. Gimana tadi bacaan aneh? Mantap enggak nih? Kalau begitu berarti sombong. Kalau dia sebagai makmum pakai mengkena baru kelihatan sholatnya. Allahu akbar. Maksudnya biar kelihatan harganya. Uh, biar tahu harganya mahal. Kadang-kadang suka begitu kan? Uh, makanya loh Bu, ketika sholat sebelum kita menghadap Allah persiapkan bekal sebanyak mungkin. Kalau kita mau perang, masa kita harus siap senjata? Ketika kita menghadap Allah, kok kita apa adanya? Kita ngadap pejabat, pimpinan kita, wah besok mau ngadap nih. Malam-malam udah bergadang, nyari konde, nyari sepatu, nyari minyak wangi, nyari tas. Kenapa kita akan menghadap Allah yang memiliki segalanya? Kita selalu tampil apa adanya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya Amin. untuk lebih sadar bahwa yang kita hadapi ini siapa adalah Allah yang Maha memiliki segala-galanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kisah yang singkat ini memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa melaksanakan sholat dengan hati yang hadir dan khusyuk dan sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, Engkau yang Maha memiliki kekuatan, berikan kekuatan kepada kami agar kami dan keluarga kami bisa tampil menjadi orang-orang yang selalu senantiasa menjaga perintah salatmu ya Allah. Jadikanlah salat ini menjadi hubungan yang indah antara kami denganmu ya Allah. Pastikan salat ini bisa menjadi penyelamat buat kami ketika diri ini masuk ke dalam kubur ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah golongkan kami menjadi golongan orang-orang yang engkau jamin keberuntungan buat kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Wirsa diberkahi Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ah, kalau ingin tetap baik, pastikan jangan pernah terlewatkan untuk selalu menyaksikan tayangan cahaya hati. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.